Tabi ya, yang Selanjutnya dari mawadi'u iktironi jawab syarti bilfa tempat-tempat jawab syarat itu bergandengan dengan fa ya tempat-tempat jawab syarat itu bergandengan dengan fa jadi amil yang menjazamkan dua fi'il mudhari nanti fi'il yang pertama namanya fi'il syarat fi'il yang kedua namanya jawab syarat Paham? Dan kalau dia termasuk dari amil yang menjazamkan dua fi'il mudhari maka fi'il syarat dan jawab syaratnya itu harus ada Ya. Yang pertama, idza kana jawabu syarti jumlatan ismiyatan. apabila jawab syarat itu berbentuk jumlah ismiyah. Dan ini sudah pernah berlalu tentang fiil syarat dan jawab syarat. Antara fiil syarat dan jawab syarat bisa jadi nanti fiil fiilnya fiil syaratnya berbentuk fiil mudhari, jawab syaratnya juga berbentuk fiil mudhari. Atau bisa jadi nanti fi'il syaratnya berbentuk fi'il mudhari, jawab syaratnya berbentuk fi'il madi. Atau fi'il syaratnya nanti berbentuk fi'il mudhari, jawab syaratnya berbentuk jumlah ismiyah. Susunan dari mubtada dan khobar lagi. Atau bisa jadi fi'il syaratnya fi'il madi, jawab syaratnya fi'il mudhari. Itu memungkinkan. Faham? Nanti i'rabnya i'rab mahal di sini. Atau nanti fi'il syaratnya berbentuk fi'il madi, jawab syaratnya berbentuk jumlah ismiyah. Dan itu boleh ya. Nanti setelah ini baru kita bahas tentang bagaimana i'rabnya yang menggandeng fa ini. Seperti lihat Man yajtahid, man amil jazam, tugasnya menjazamkan dua fil mudhari isim syarat. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh, fan nasru murafiquhu. Maka kebenaran itu akan selalu bersamanya, menyertainya. Pertolongan ya, Afwan. Pertolongan itu akan selalu bersama dengannya. Syahid pembahasan kita adalah fan nasru murafiquhu di sini ada jumlah ismiyah susunan dari mubtada dan khobar. Ya, an-nasru sebagai mubtada, murafiquhu itu sebagai khobarnya. Dan karena jawab syaratnya berbentuk jumlah ismiyah, maka di sini wajib digandengkan dengan fa. Ya, wajib dia digandengkan dengan dengan fa. Ini hukumnya sama nanti ya. Baik nanti jumlah ismiyah ini adalah jumlah ismiyah yang musbita yang menetapkan atau jumlah ismiyahnya nanti berbentuk penafian. Kalau di sini di konteks kita di buku kita ini berbentuk penetapan. Pertolongan akan bersama dengan dia, menyertainya. Berarti ada bentuk penetapan. Atau nanti justru sebaliknya. Jumlah ismianya mengandung bentuk penafian. Itu juga boleh. Paham? Jadi baik dia musbit atau dia manfi maka hukumnya sama. Contoh yang dia mengandung penafian. Hukumnya sama ya. atau in yansurkumullahu fala ghalibalakum. Apabila Allah menolong kalian, fala ghalibalakum, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Penafian. Sama. Jumlah ismiyah la la nafiyatul jinsi. Paham? Masuk kepada mubtada dan khobar. Karena dia termasuk dari saudaranya inna. Berarti mubtada khobar di sini secara asal dia adalah jumlah ismiyah. Jadi baik jumlah ismiyah yang sifatnya musbita bermengandung bentuk penetapan atau jumlah ismiyah yang bentuknya penafian. Seperti ini, iyan surkumullahu atau in yansurkumullahu fala ghalibalakum. Apabila Allah memberikan pertolongan kepada kalian, maka tidak ada yang bisa menolong kalian. Jumlah ismiyah. Namun konteksnya berbentuk berbentuk konteks penafian. Tetap bergandengan dengan fa. Ya, tetap bergandengan dengan dengan fa. Yang kedua, jika kana jawab jawab syarti masbukan bi Apabila jawab syaratnya didahului dengan kode. Paham? Kalau fi'il jawab syarat didahului dengan kod, jawab syaratnya ya, didahului dengan kod, maka jawab syarat harus memakai fa. Seperti suma ta'ish faqad tajidu awfiya'a. Dimanapun engkau itu hidup, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan. Lihat, faqad tajidu itu jawab syarat. Karena dia kemasukan qad jawab syaratnya kemasukan kod didahului oleh kod, maka dia dimasuki oleh fa untuk menandakan itu sebagai jawab syarat. Yang ketiga, jika kana jawabu syarti masbuqan bin ma an-nafiyah. Apabila jawab syarat didahului dengan ma nafi. Ya. Lihat, dalam kitabnya disebutkan apabila fi'il syarat, eh, jawab syarat didahului dengan manafi. Namun ada pembahasan yang lebih baik lagi ya. Yaitu apabila fi'il syarat atau jawab syarat berbentuk jumlah fi'liyah yang didahului dengan nafi. Ingat ya. Ketika dikatakan jawab syarat itu ber, didahului dengan manafi, itu sudah harus kita simpulkan jawab syarat itu berbentuk jumlah fi'liyah. Tidak mungkin jumlah ismiyah. Entah fi'il madi, entah fi'il mudori. Kalau jumlah fi'liyah didahului dengan nafi, baik dengan ma, atau dengan lan, atau dengan la, maka jawab syaratnya harus bergandengan dengan fa. Lihat ya, anak buat ringkasannya. Kalau di kitab kan hanya disebutkan ma nafi saja ya. Kalau pembahasannya biar lebih mudah, jawab syarat yang didahului dengan nafi itu pasti jawab syarat yang berbentuk jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah bukan. Paham? Baik nafinya nanti dengan ma dengan lan dengan lam atau dengan la. Ya. Ma, lan, lam atau la, terserah. Yang penting makna dari huruf itu adalah harfun nafi. Di Al-Quran banyak contohnya. Kalau di kitab kita lihat, In tatakallam fama kazibta. Apabila engkau berbicara, fama kazibta, maka janganlah engkau berdusta. Ya. Di situ ma nafi. Setelahnya jumlah fi'li, Fi'liya. Apabila engkau berbicara, Fama kazibta, maka jangan engkau itu berdusta. Itu yang contoh mah. Contohan ada juga seperti waman yudlil falan tajidalahum aulia awliya amin duni. Dan barang siapa yang tersesatkan, waman yudlil falan tajida. Di Al-Qur'an disebutkan seperti itu, falan tajidalahum aulia awliya. Maka engkau tidak akan mendapatkan falan tajidalahum awliya. Engkau tidak akan mendapatkan bagi mereka itu penolong min dunihi. Selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ya. Anda buatkan contohnya. Contolan. Wa man yudlil. Man amil jazam menjazamkan dua fi'il mudhari. Yudlil itu fi'il syaratnya yang pertama. Falan tajida ini adalah jawab syarat. Wajib bergandengan dengan fa. Loh, kenapa? Karena jawab syaratnya kedahuluan didahului oleh nafi. Lan termasuk amil jazm namun memiliki makna nafi. Maka fi'il mudhari'nya wajib atau fi'ilnya jawab syaratnya wajib memakai fa. Ya, wajib memakai fa. Contoh untuk la juga banyak ya. Seperti kata Allah, "Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala ruhaqa." Ya, faman yu'min maka barang siapa yang dia beriman kepada Robnya, fala yakhofu. Jawab syaratnya memakai fa. Kenapa? Karena jawab syaratnya didahului oleh nafi. Ya, itu contoh lanya. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu. Yakhafu jawab syarat. Mama kaifa? Kenapa? Karena dia didahului oleh penafian. Fala yakhafu. Sama. Jadi ingat manafi di sini bukan pengkhususan. Yang penting kalimat sebelumnya manfi didahului oleh makna nafi. Baik dengan ma, dengan lan dengan lam, atau dengan la. Paham? Jadi jangan dibatasi hanya pada ma saja. Yang keempat, idza kana jawabu syarti masbuqan billan. Nah, ini sama tadi ya. Anafiyah. Apabila jawab syaratnya didahului dengan lan nafi. Di sini seperti kata Allah wa may yabtagi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain daripada agama Islam itu sebagai agama falan yuqbala minhu, maka agama itu tidak akan diterima dari dia. Agama selain daripada agama Islam itu tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat nanti termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Lihat falan yukbala. Sama ini poinnya. Jadi sebenarnya bisa digabungkan pada poin yang ketiga tadi. Kemudian yang kelima, idza kana jawabu syarti masbuqan bisin. Apabila jawab syarat didahului dengan sin. Harfu tanfis ya. Seperti man yajtahid fasayatafawwaku. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh, maka dia itu akan tafawwaqa ya tafawwaku. Yaitu mendapat kedudukan yang tinggi atau makna yang semisal dengannya. Dia akan mendapatkan kedudukan. Dia akan mendapatkan hasil. Ya, barang siapa yang dia bersungguh-sungguh, maka pas fasayatafawwaku. Di situ dilihat jawab syarat yatafawwaku didahului oleh harfu tanfis sin. Maka jawab syarat ini wajib digandengkan dengan fa. Ya, wajib digandengkan dengan fa. Kemudian izakana kana jawabu syarti masbukan bi Apabila jawab syaratnya didahului dengan saufa, termasuk harfutan tanfis juga. Seperti man yajitahid fasaufa yatafawwaku. Sama. Yatafawwaku jawab syarat karena didahului oleh saufa, maka kemasukan fa. Yang kedelapan, Izakana kana jawabu syarti fi'lan jamidan apabila atau ketujuh ini ya, apabila jawab syaratnya berbentuk fi'il jamid. Fi'il jamid yaitu fi'il yang tidak bisa berubah-ubah fi'ilnya. Ya, yang selalu satu dalam dalam satu keadaan. Paham ini? Fi'il jamid, fi'il yang selalu senantiasa pada bentuk fi'il madi. Tidak ada mudorinya dan tidak ada amarnya. Itu fi'il jamid. Paham? Karena poros dari fi'il kan itu dari fi'il madi. Kemudian fi'il mudori baru fi'il amr. Maka yang dimaksudkan dengan fi'il jamid di sini adalah fi'il yang selalu pada keadaan berbentuk fi'il madi. Tidak datang fi'il mudorinya dan tidak datang fi'il amarnya. Kalau contoh di kitab kita, laisa ya. In tukhlis falasta bikhosirin. Itu dari laisa. Apabila engkau ikhlas dalam melakukan perkara-perkara kebaikan, dalam melakukan ibadah misalkan, falasta bikhosirin, maka engkau bukan dari golongan orang-orang yang merugi. Jawab syaratnya itu lasta. Lasta ini termasuk dari fiil jamid karena aslinya dia adalah laisa. Laisa ya hanya ada tasrif madinya saja. Mudori sama amarnya itu tidak ada. Nanti seperti nikma bi nikma bisa asa laisa ini termasuk golongan dari fi'il jamid. Ya, ini termasuk dari golongan dari golongan-golongan fi'il fi'il jamid. Jadi kalau dia didahului oleh fi'il jamid, eh jawab syaratnya berbentuk fi'il jamid, maka wajib digandengkan dengan fa. Dan ingat, dikatakan fi'il jamid yaitu ketika fi'ilnya hanya datang dengan surah fi'il madi, bentuk fi'il madi saja. Tidak ada mudoriknya, tidak ada tasrif amarnya. Yang kedelapan atau di sini angka yang kesembilan ya. Idza kana jawabu syarti tolabian. Apabila jawab syarat berbentuk tolab. Ya, jawab syarat berbentuk tolab. Dan yang namanya tolab itu adalah berbentuk amrun, amr atau nahyun berbentuk perintah yang pertama atau berbentuk larangan atau didahului oleh istifham. Maka jawab syaratnya wajib bergandengan dengan fa. Sekarang lihat contohnya in wajadta fakiron fa'atihi. Apabila engkau mendapatkan orang fakir, menemukan orang fakir, maka berilah dia. Perintah. Kasih apa yang engkau miliki sebagai bantuan kepadanya. Berarti ini termasuk dari tolap. Karena tolap diantara bentuknya adalah berbentuk fi'il amr. Fa'atihi di sini adalah fi'il amr. Maka wajib bergandengan dengan fa. Karena jawab syaratnya itu berbentuk fi'il amr. Termasuk bagian dari tolap. Atau contoh, man yasna khairon fala tadurruhu. Barang siapa yang melakukan kebaikan, fala tadurruhu maka janganlah kalian memberikan mudorot kepadanya. Mengganggunya misalkan. Jangan. Barang siapa yang dia melakukan kebaikan, maka jangan diberikan mudorot. Jangan diganggu, jangan disakiti, dan jangan yang lainnya. Paham? Fala tadurruhu, ini termasuk tolak. Karena ada bentuk nahyun di dalamnya, berbentuk lara, larangan. Kalian dilarang untuk menyakiti atau memberikan mudorot kepada orang yang melakukan kebaikan. Maka karena jawab syaratnya berbentuk tolak, yaitu berbentuk larangan, maka wajib digandengkan dengan fa. Kemudian contoh, mata tusbihu gonian fahal tata tatasoddaku. Kapan saja engkau akan menjadi orang kaya, kapan saja kalau engkau menjadi orang kaya, Fahal tata sodaku, apakah engkau akan bersodako? Ini ditanya sama kawannya nih ya. Kalau bahasa ter, bahasa bebasnya, nanti kalau kau kaya, mau ndak kau bersodako ke masjid? Sekarang belum punya apa-apa misalkan. Tapi nanti kalau Allah kau takdirkan kamu nanti nikah, dapat akhwat, yang anak orang kaya, anak satu-satu lagi misalkan. Nah, ini orang tuanya sudah tua, Kemudian lahannya, kebunnya lebar. Kalau kau nikah sama dia nanti jadi orang kaya, masih mau nggak bersodako? Mau nggak kamu bersodako? Nah, syahidnya, fahal tata sodaku. Jawab syaratnya berbentuk fiil berbent, jawab syaratnya berbentuk fiil mudori, namun berbentuk kolab yaitu didahului dengan istifham maka wajib digandengkan dengan fa ya wajib digandingkan dengan fa itu yang kedelapan ya Dan ingat, fungsi dikasih fa nanti, perhatikan baik-baik. Jumlah jawab syarat yang memakai fa, i'rabnya nanti fi mahalli jazmin. Menduduki kedudukan nasab. Jafi mahali jazmin, menduduki kedudukan jazm ya, afwan. Jadi kalau misalkan seperti ini, jawab syaratnya berbentuk jumlah ismiyah. Seperti man yajitahid, yajitahid adalah fi'il syarat. Ya. Fan nasru murafikuhu. Maka wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari fi mahalli jazmin. Maka jumlah ismiyah ini karena didahului digandengkan dengan fa, maka i'rabnya adalah fi mahalli jazmin. Sama, mau dia jumlah ismiah, mau dia jumlah fi'liyah berbentuk fi'il madi. Kalau digandengkan dengan fa, maka nanti dia fi mahli jasmin. Paham ini? Seperti tadi, in tatakallam, fama kazibta. Kazibta fi'il madi. Namun di sini fi mahalli jazmin menduduki kedudukan jazm karena digandengkan dengan fa. Itu salah satu fungsi. Kalau jawab syarat memakai fa, itu kaidahnya ya. Maka jawab syarat tersebut fi mahalli jazmin. Kalau jawab syarat memakai fa, maka jawab syarat tersebut fi mahalli jazmin. Terserah jawab syaratnya jumlah ismiyah kah, fi'il madi kah, fi'il mudhari kah, terserah. Maka dia i'rabnya nanti fi mahalli jazmin. Dan ini kan ringkasan dari anak, perhatikan baik-baik. Harusnya kan kalau fiil syaratnya berbentuk fiil mudori, kan dia dijazmkan. Kalau jawab syaratnya berbentuk fiil mudori, harusnya kan juga dalam keadaan jazm. Namun kalau memakai fa, maka tidak dalam tidak tidak berharokat jazm, tergantung amilnya di situ. Kalau tidak ada amilnya berarti dianggap rofa, dibaca dengan rofa, dengan doma. Kalau ada amil nasabnya dibaca nasab. Gitu. Namun dari keseluruhannya, i'rob mahalnya fi mahali jazmin. Seperti kalian lihat ya, contoh yang kedua. Jawab syarat didahului dengan kod. Lihat contohnya. Hai suma ta'is faqad tajidu awfiya. Ya, faqad tajidu. Padahal fi'il mudhari. Kenapa enggak kita baca faqad tajid? Paham ini? Kok nggak dibaca faqad tajid saja? Jadi begini ringkasannya, kalau jawab syaratnya memakai fa, maka fi'il mudori itu kalau tidak kemasukan amil jazm ya dalam keadaan tidak ada amil jazm dan amil nasab, ya dibaca dalam keadaan rofa dengan dhamma. Kalau misalkan sohiul akhir dan bukan af'alul khomsa. Paham? Makanya dari contoh-contoh yang kita lihat di atas kemarin, tentang amil yang menjazamkan dua fi'il mudhari semuanya kebanyakannya kalau kita lihat yang fi'il mudhari'nya jazm tidak ada yang memakai fa jawab syaratnya ya yang berbentuk fi'il mudhari kemudian jazm itu nggak memakai fa paham seperti ayyana tajtahid yukrimkallahu mata tuzakir tanjah kemudian aina tazhab azhab Fi'il mudhari semua. Namun tidak memakai fa, maka dia juga ikut ja, jazm. Kalau dia sudah memakai fa nanti, maka i'robnya nanti, perhatikan i'robnya i'rob mahal. Bukan i'rob lafdi. Kalau lafadznya nanti tidak ada amil nasab, ya berarti dia dibaca rofa dah. Kalau sahihul akhir bukan termasuk afal khamsah tanda rofanya dengan dhammah. Seperti contoh tadi. Hai sumata'ish Faqad tajidu aufia Faqad tajidu. Padahal fi'il mudhari, kenapa kita nggak baca faqad tajid? Bukankah haisuma menjazamkan dua fi'il mudhari? Ta'ish fi'il mudhari apa? Jawab apa? Fi'il syarat yang pertama berbentuk fi'il mudhari. Tajidu jawab apa sebagai jawab syaratnya berbentuk fi'il mudhari harusnya juga dalam keadaan jazam. Namun karena dia bergandengan dengan fa, i'rab jazmnya nanti perhatikan itu i'rab mahal. Makanya bacanya faqad tajidu bukan faqad tajid. Makanya setiap jawab syarat terserah mau berbentuk jumlah ismiyah, mau berbentuk fi'il madi, mau berbentuk fi'il mudhari, kalau memakai fa, i'rabnya i'rab mahal fi mahalli jazmin. Adapun kalau kita i'rab sendiri-sendiri misalkan seperti ini, faqad fa jawabu syaharfu jawabu syarfi qad harfu tanfis tajidu fi'lu mudhari'in marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu li'annahu sahihul akhir misalkan seperti itu ya kemudian i'rab mahalnya fi mahalli jazmin Paham? Ya, jadi tajidu fi'lu mudhari'in marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih fi mahalli jazmin nggak boleh kalian baca faqad tajid Loh kenapa nggak boleh? Karena kalau jawab syarat sudah memakai fa, i'rabnya itu harus i'rab mahal, bukan i'rab lafzi. Makanya nggak boleh dibaca faqad tajid, tapi dibaca faqad tajidu. Loh kenapa nggak dibaca jazm? Orang nggak ada amil jazm. Mana ada amil jazmnya? Kalau ada yang bertanya lagi, tapi di situ ada man. Iya, man menjazmkan dua fi'il mudhari kalau jawab syaratnya yang berbentuk fi'il mudhari tersebut tidak bergandengan dengan fa. Kalau sudah bergandengan, maka i'rab jazmnya i'rab mahal fi mahalli jazmin tidak boleh tidak boleh i'rab lafzi itu poinnya yang perlu diperhatikan ya jadi ketika kita praktik baca pun kalau jumpa jawab syarat dia bergandengan dengan fa maka i'rab jazmnya nanti itu i'rab mahal bukan i'rab lafzi. Ya, i'rab jazamnya itu i'rab mahal bukan i'rab lafzi. Tapi ya, Anda cukupkan dulu. Pesannya perhatikan, dimurojai, besok ditanyakan.